Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam dari kitab Fikhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Selanjutnya masih di poin pembahasan tentang pesan untuk ibu Fa'akhbari, eh, fa'akhbariha dan kabarkanlah dan ajarkanlah pada putrimu bahasanya tidak boleh bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya ketika dia dalam kondisi haid karena ini adalah haram dan dosa walakin akan tapilah boleh bagi suami untuk mencium istrinya dan mencumbunya saat istrinya itu dalam keadaan haid atau nifas fimadunal farji asalkan di tempat selain kemaluan. Itu pun ida amina ala nafsihil jika dia bisa pastikan dirinya aman dari terjumus dalam perbuatan yang haram. Catatan kaki dan hal tersebut berdasarkan hadis yang diatkan oleh Muslim dari Anas radhiallahu anhu sesungguhnya orang-orang Yahudi kanum mereka jika istrinya haid, jika ada seorang wanita yang haid fihim di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak mau makan bareng dengan wanita tersebut dan tidak mau kumpul. Ya, catatan bintang lam yusakinuhum tidak mau ya, tinggal bersama fil buyut dalam satu rumah walam yukhalituhunna dan tidak mau berinteraksi dengan wanita yang sedang dalam kondisi haid. Ya, jadi ketika istrinya haid maka mereka letakkan istrinya di semacam gubuk yang ada di belakang rumah. Ya, tidak mau satu rumah dengan istri yang haid. Fasa'ala ya, ashabu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal ini maka Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah 222 wa yas'alunaka 'anil mahid mereka bertanya kepadamu tentang haid Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan hal ini dengan mengatakan isna ukula syai'in illa nikaha lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan biologis Ya, maka hadis ini dalil bahasanya hukum asal atau kemudian makna bahasa untuk nikah adalah jima. Ya, maka ajaran Islam menyikapi wanita haid itu pertengahan dari apa yang adalah uh, sikap tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi tadi kita lihat mereka satu atap pun sampai tidak mau dengan wanita yang dalam kondisi haid. Sehingga wanita yang dalam kondisi haid itu disingkirkan dan diletakkan di gubuk yang ada di belakang rumah. Mereka tidak mau makan bareng, duduk bareng. Maka ini ya, sikap berlebih-lebihan menyikapi darah kotor yang muncul dan berasal dari seorang wanita. Ya, sebaliknya, ya, Nasrani mereka tidak mengenal dan tidak menganggap darah haid yang kotor sebagai satu hal yang kotor. Ya, maka ya, maka Nasrani kemudian membolehkan untuk hubungan biologis dengan istri meskipun dalam kondisi haid. Nah. Maka ini bertentangan 180 derajat dengan orang-orang Yahudi. Yahudi dekat-dekat nggak mau. Kalau orang Nasrani dekat-dekat sampai bahkan terlalu dekat, berlebihan sampai hubungan suami istri. Itu mau melakukannya. Padahal istri dalam kondisi haid. Maka eh, ajaran Islam pertengahan di antara dua hal tadi. Interaksi dengan istri cuma makan bareng, duduk bareng, satu atap dan sebagainya, satu hal yang diperbolehkan. Nah, namun hubungan biologis, nah ini terlarang dengan larangan yang keras. Dan diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menginginkan minal haid dari wanita yang haid dari istrinya yang haid menginginkan sesuatu yaitu ingin mencumbunya maka Nabi letakkan pada kemalan istrinya kain penutup dan tempat tersebutlah yang akan Nabi hindari. Kemudian diatkan oleh Ibn Jarir atau tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih, seorang tabi'in masrok mendatangi rumah Aisyah Radul anha dan mengatakan, sebenarnya aku ingin an aluki bertanya kepadamu tentang sesuatu namun aku malu." Aisyah mengatakan, "Aku hanyalah ibumu, engkau adalah anak laki-lakiku." Fakal akhirnya masuk mengatakan ma apakah li menjadi hak li rajul seorang suami min imrati dari istrinya ketika istrinya itu haid. Maka Aisyah mengatakan lahu baginya kulu segala sesuatu kecuali kemaluan istrinya. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Maimunah radhiallahu anha, Maimunah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin mencumbu salah satu istrinya yaitu yang uh, maka Nabi perintahkan dia fatazarat untuk bersarung yaitu menutupi daerah antara pusar sampai lutut. Wahiyah haidun dan dia dalam kondisi haid. Padahal wanita atau istri tersebut dalam kondisi haid. Maka ada dua versi tadi versi uh, Abu Dawud ya, cuma menghindari kemaluan. Ya, Alqa ala farjiha sauban cuma menghindari kemaluan itu versi red Abu Dawud. Ya, versi red Bukhari dan Muslim fatazarat bersarung artinya menghindari ya, menyentuh, meraba, mencium E, daerah antara pusar sampai lutut. Hmm. Maka dua di sini kita kompromikan bahwasanya asal hukum bolehnya, boleh yang dilakukan adalah sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Segala sesuatu boleh dilakukan kecuali daerah kemaluan. Namun eh, namun sikap hati-hati ya, sikap hati-hati dan kewaspadaan dalam rangka supaya tidak terjemus dalam hal yang haram adalah menghindari daerah antara pusar sampai lutut. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ember dari satu wadah kilana junubun kami berdua dalam keadaan junub maka ini menunjukkan ya dibolehkannya mandi bareng suami istri dan ini menunjukkan bahasanya tidak ada aurat antara laki-laki eh, antar suami dan istri. Wakana ya'muruni dan Nabi memerintahkan aku, lalu aku pun bersarung. Yang dimaksud bersarung menutupi daerah atau bagian badan dari pusar sampai lutut. Lalu Nabi mencumbuku wa ana haidun dan aku dalam keadaan haid. Kemudian kembali ke atas, demikian juga kabarkan dan ajarkan pada putrimu, tidak boleh bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya pada duburnya atau anal sek. Wa anna hadha haram dan ini adalah haram. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telatlah orang yang mendatangi perempuan di duburnya. Fakat bari sungguh orang tersebut telah berlepas diri dari apa wahyu yang diturunkan pada Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih li sawahidihi alias sahih li ghairihi diat kalimam Ahmad dari Abu Hurairah marfu'an namun sanadnya mungkote dan mungkote itu daif yang ringan. Laki lau syawahid yasihu biha akan tapi ada syahid atau penguat yang menguatkan hadis ini wallahu taala a'lam. Oleh karena itu jika suami meminta dari istrinya dari hal tersebut anal sek fala tuti'hu maka jangan taati. Demikian juga ajarkan pada ajarkan dan latihlah putrimu a'malil manzil untuk kegiatan rumah untuk melakukan berbagai macam aktivitas rumah dan apa yang dibutuhkan oleh rumah min nadzafah berupa ya, kebersihan, watahyin dan memasak, wa khidmatil adyaf, kemudian melayani tamu dan berbagai macam aktivitas rumah dan kebutuhan rumah yang lain. Fahada da'bun nisa'i maka inilah kebiasaan eh, ya, para wanita sejak masa silam dan demikianlah keadaan uh, eh, wahafa tetap nisa wasaknun nisa dan sifat wanita tentang sisi hukumnya maka ulama berselisih pendapat ya, dan pendapat yang dipilih oleh penulis Mustafa Al-Adawi wa mustahabun lahuna dalika hal itu hukumnya adalah dianjurkan fi hudud dalam batas kemampuan istri kalau itu sesuatu yang di luar batas kemampuan istri, ya, maka ya, maka itu tidaklah disyariatkan. Ya, ketika istri itu adalah orang yang ya, kalau ya, kemudian capek nanti sakit, ya, itu maka ya, karena dia punya penyakit tertentu yang tidak boleh capek, ya, maka ketika hampir capek maka dia wajib untuk berhenti dan suaminya tidak boleh dan haram bagi suaminya untuk memaksanya agar tetap beraktivitas yang ini akan menyebabkan jatuh sakitnya si istri. Ya, maka e, penulis mengambil pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahasanya kegiatan rumah itu tidaklah wajib bagi istri. Ya, kan ada dua pendapat ulama tentang uh, masalah akmalul bait, tentang masalah kegiatan rumah. Apa itu uh, wajib dilakukan oleh istri? Sebagian ulama yaitu Imam Malik mengatakan itu wajib bagi istri. Dan ini kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, demikian juga Al Albani di kitabnya Adabu Zifaf yang telah pernah kita bahas di majelis ini, majelis Jumat pagi. Ya, maka eh, maka itu wajib berdasarkan eh, qadrul mustata sebatas kemampuan. Adapun jumhur fukoha, tiga imam madhab selain imam Malik, maka aktivitas rumah itu bukan kewajiban seorang istri. masa kemudian ya nyuci pakaian, nyapu dan sebagainya tidak wajib. Namun itu ya, mustahabun ya, dianjurkan ya, bukan sebuah kewajiban dan itu pun fi di tokoh di dalam batas kemampuan. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau itu tidak pun nisa kebiasaan wanita dari zaman ke zaman maka lihatlah Sarah alaihissalam istri Imam Mutahid Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang takumu alam mengurusi servis untuk tamu suaminya. Ya. Ya, ngurusi tamu artinya ya, ya bikinkan teh kalau dalam bahasa kita eh, dan sebagainya yang diperlukan untuk disuguhkan kepada tamu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mra'atuhu qa'imah dan istrinya Ibrahim itu berdiri, yaitu berdiri untuk melayani tamu-tamunya Ibrahim. Wahaya dan berikut ini Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat bapaknya mengadukan eh, mengadukan tangannya yang dalam bahasa Jawa kapalan ya mengadukan tangannya yang kapalan ya, kapalan itu tebal ya karena untuk kegiatan kasar e, mengadukan bekas aroha ya, bekas ya, alat untuk untuk numbuk gandum yang bekas itu berbekas pada kedua tangannya maka alat penggiling gandum di masa silam itu perlu didorong. Ini alatnya perlu didorong. Ya, yang dorong itu kalau ndak orang adalah keledai. Ya, maka ndak punya keledai, kalau orang ya bisa orang seorang itu sendiri atau budaknya. Nah, karena Fatimah tidak punya budak, artinya akhirnya Fatimah sendiri yang dorong. Maka megangi kayu ya, yang yang cukup kasar dan didorong. Ya, ini kemudian ini menyebabkan tangannya Fatimah kapalan. Ya. ya kapalannya karena ya, kerja urusan persiapan atau menyiapkan mas, eh, makanan untuk suaminya dan dirinya, dirinya dan suaminya. Eh, dari, eh, redaksi lengkapnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali radhiallahu anhu. Anna Fatimah bahasanya Fatimah alaihissalam datang ke tempat Nabi saw tashku ilaihi mengadukan pada Nabi apa yang talqa dia jumpai di tangannya minar roha karena mesin tradisional penggiling gandum. Wabala roha dan telah sampai ke telinga Fatimah annahu Ahu datang pada Nabi Buddha. Falam tusadifhu maka Fatimah tidak bertepatan dengan adanya Nabi di rumah. Ini, pada saat Fatimah ke rumahnya Nabi, ternyata ya, Nabi tidak di situ. Akhirnya hal ini cuma disebutkan oleh Fatimah kepada Aisyah. Tatkala Ja'a datang Nabi, Aisyah kemudian menceritakan kalau tadi Fatimah datang kemudian mengadukan ya, kondisi tangannya yang sampai kapalan karena urusan masak. Qal faja'ana. Akhirnya Nabi yang datang ke tempat kami. Dan ketika itu mungkin ini eh, siang hari atau tidur siang ya. Akhodana madaji'ana. Sedang akhodna kami sedang di posisi di tempat tidur. Maka mulailah kami mau berdiri. Namun Nabi malah mengatakan ala mana ya, maka nikuma. Tidaklah kalian berdua, Fatimah dan Ali tetap di tempat. Faja'a maka Nabi datang kemudian duduk baini wa bainiha aku dengan ya, aku Ali wa bainiha dan Fatimah. Sampai-sampai aku dapatkan dinginnya dua telapak kaki Nabi ala batani pada perutku. Fakal lalu Nabi saw mengatakan ala adullukuma maka aku tunjukkan pada kalian berdua apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, yaitu Buddha. Yaitu jika kalian sudah mengambil posisi untuk tidur atau kalian bertempat di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah 33, tahmid 33, takbir 34. Itu lebih baik daripada min khadimin seorang Buddha yang ditugasi untuk beres-beres rumah. Kemudian Asma binti kembali ke atas Asma binti Abi Bakar ini, yang merupakan zauji istri dari Az-Zubair ibn Awam radhiallahu anhu dan ibu dari Abdullah bin Zubair. Ini Asma ini tasusu mengurusi farosa zaujiha kuda suaminya. Dia ngurusi dia yang nyarikan makan dan yang ngasih makan kuda suaminya. Fatadukulahu dan dialah yang menumbukkan ya, untuk si kuda anawa biji-bijian ya, yang mau diberikan sebagai makanan untuk kuda. milu anawa ala ra'siha dia pun memikul biji-bijian tadi di atas kepalanya. Demikian juga kita jumpai riwayat bahasanya istrinya Abu Bakar itulah yang membuat makanan untuk tamu suaminya. Ummu Sulaim juga membuat makanan untuk tamu. Demikian juga sifat dan keadaan semua istri, semua wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai wanita yang dia adalah wanita pengantin itu yang baru belum lama menikah, baru saja menikah melayani tamu suaminya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu beliau mengatakan, Da'a Abu Usad As-Sa'idi. Abu Usad As-Sa'idi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka nikahnya Abu Usaid. Dan adalah istrinya Abu Usaid pada hari itu itulah pelayan mereka yaitu tamu-tamu. Padahal dia pengantin. Kalau Sahlun Sahul mengatakan, tahukah kalian masuk tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam air minum yang kuberikan untuk Rasulullah. Maka anqa tu aku rendam lahu untuk Nabi tamarat sejumlah korma mina laili sejak malam. Aku rendam di air. Ya, kemudian dan itu pagi harinya maka di pagi harinya sudah Ya, tentu manis karena pengaruh rendaman tamar. Falamma akala maka setelah Nabi selesai makan, suktuhu iyahu. Aku berikan, aku tuangkan air minum tadi ke untuk Nabi. Oleh karena itu, e, Fali awat asariru anak kecil dilatih untuk melakukan kegiatan rumah. Waliyakum dan dalam dia melakukan apa mampu dia lakukan mindalika dari kegiatan rumah. Tentu bima ya tahammal yang mampu dengan kesusahannya dan kemampuannya. Dan yang mampu dan cocok dengan waktunya. Dan apa yang mampu e, berdasarkan umurnya. Sehingga pada saat itu ya, anak itu yasur merasa kalau dia punya peran serta dalam kegiatan rumah dan dia punya satu kadar dari tanggung jawab tentang rumah. Wa idza fa'ala dzalika dan jika yang melakukan hal tersebut adalah anak perempuan maka itu lebih baik baginya. It karena hal tersebut tetemaran menyebabkan si anak perempuan ini terlatih untuk melakukan aktivitas rumah. Wa min sama dari sana maka tusallama laha atau taslama laha hayatuha maka akan selamatlah dan baiklah kehidupan si anak perempuan ini nantinya bersama suaminya fima ba'du nantinya fi hadzal bab dalam bab ini biidznillah dengan izin Allah tidaklah diragukan perempuan yang tahtamu perhatian dengan bersihnya rumahnya bersihnya anak-anaknya ya, anak-anaknya bersih dan di istilahnya perhatian dengan anak-anak mandinya ya, dan kebersihannya kebersihan kukunya, kebersihan hidungnya, ya, jangan dibiarkan uh, pilek, ya, ya, sentrap sentrup. Wah, ini bapaknya sentrap sentrup gimana? <laughs> Anaknya yang diurusi, bapaknya tidak diurusi. Ya. ya Binadzafati baitiha bersihnya rumahnya, bersihnya anak-anaknya dan bersihnya dirinya. Ya, maka wanita semacam ini khairun lebih baik daripada ya, perempuan yang muhmalah atau muhmilah yang tidak peduli ya, ya, tidak peduli dengan kebersihan maka ketika anda masuk ke rumah perempuan ini maka anda jumpai lalat itu hingga di segala tempat ya. Dan engkau lihat di rumahnya segala sesuatu berantakan. Maka engkau lihat anak, eh, engkau lihat perempuan wataroh dan engkau lihat ya, perempuan tersebut kot malaat albe itu. Ya, rumahnya itu penuh dengan taksisan sarang, sarang laba-laba. Ya, maka di mana-mana ada sarang laba-laba. menunjukkan kalau tidak peduli dengan rumahnya catatan kaki. Qalat Ummu Zara uh, Ummu Zara hadis di hadis ya, ada hadis yang biasa disebut dengan sebutan hadis Ummu Zara tasifu jariyataha dia menggambarkan budak perempuannya wala tamla'u baitana wala tamla'u baitana taksisha maka perempuan maka budak perempuan kami tidaklah memenuhi rumah rumah kami membiarkan penuhnya rumah kami dengan sarang ya. ini tuh sarang laba-laba apalagi sarang burung ah, sampai rumah itu ada sarang burung ah, tragedi yang lebih besar lagi ya. ini taro kemudian anda lihat ya, bejana-bejana boleh jadi piring atau gelas yang pecah dan wadah-wadah yang tidak ada faedahnya sendal yang sudah kuno, yang tidak terpakai, cuma ditumpuk-tumpuk saja, tidak disingkirkan, kertas yang sobek-sobek, kemudian potongan-potongan kain yang mum mumtahanah, yang dihinakan, yang berserak uh, eh, uh, eh, yang kotor. Ini. Kullu benda-benda inilah yang memenuhi ruang kosong di dalam rumah. Nih. Semahia sehingga ya kemudian benda-benda ini tentu adalah tempat hasyarat binatang yang kecil-kecil. Kemudian itu pun ya bikin sepet pandangan, menyakiti pandangan mata dan ini bertentangan dengan keindahan. Oleh karena itu selayaknya seorang ibu mengajari dan melatih anak perempuannya tentang kebersihan dan kepedulian terhadap keadaan rumah. Ingat, inallah jamilun yuhibul jamal. Sebenarnya Allah itu indah dan menyukai kerapian, kebersihan dan semacam itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak ya, problem dapat ya, merangkak ya, itu terjemah letalaknya atau yang terjadi di satu rumah tangga atau berbagai rumah tangga disebabkan karena ya, istri yang ihmal, istri yang tidak punya kepedulian dengan keadaan rumah disebabkan karena kotornya rumah. Bahkan betapa banyak perceraian kotwakoa terjadi gara-gara masalah tidak terampilnya istri dengan kegiatan rumah. Ya, namun kalau kemudian namun tentu satu hal yang wajib disadari oleh para suami kalau di awal pernikahan istrinya kurang tam, terampil dalam keadaan rumah yaitu satu hal yang wajib dimaklumi karena tentu segala sesuatu butuh proses dan butuh latihan ya. Ya, apalagi kemudian jika istrinya ya, ya, kemudian di masa perawannya itu belajarnya di pondok tidak pernah ngurusi e, rumah atau jadi anak kos yang kemudian hobinya jajan di warung nah ya maka ya tentu perlu kesabaran dari pihak suami sebagaimana Asma ketika awal-awal nikah tidak bisa masak akhirnya dimasakkan sama tetangganya Asma nah Ah, dimasakkan sama tetangganya Asma. Jadi ya, tetangganya baik hati karena ini bingung gimana caranya masak ada sini dan dimasakkan itu Asma ke di awal-awal pernikahannya. Maka ya bukalah kemudian kriteria calon istri yang ideal pinter masak gitu. Asma nanti nggak masuk kriteria ideal nanti Asma binti Abi Bakar, wanita mulia. Nanti nggak masuk kriteria kalau demikian. Karena asma di awal nikahnya tidak bisa masak. Dimasakkan oleh tetangga wanita-wanita tetangganya dari kalangan ansar. Nah, ayuhal abawan, wahai ayah dan ibu, wahai ayah dan bunda, alaikum bitaqwallah. Hendaklah kalian berdua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fisiri wal alan di tempat yang tersembunyi ataupun di tempat yang terbuka dilihat oleh banyak orang. Banyak-banyaklah mendoakan anak agar diberi hidayah, agar diberi kesolehan. inna Allah sunya Allah ya taqabbal menerima ya, minal muttaqin, menerima doa dan ibadahnya orang-orang yang bertakwa dan mengabulkan doa orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam amalnya tersebut. Dan takwa dalam amal artinya adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Waqala subhanahu dan Allah berfirman, Waqala rabbukum dan Rabb kalian berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jawab doa kalian. Dan Allah subhanahu berfirman, Wa idha sa'alaka ibadi jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, Anni tentang diriku, maksudnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa kepadaku. Oleh karena itu janganlah kalian berdua wahai ayah dan bunda mendoakan ala doa yang jelek untuk anak kalian. Karena boleh jadi pertepatan doa kalian ini dengan pas pintu ijabah doa terbuka. Dan pada waktu ya, terkabulnya doa ter, uh, ya, bertepat dengan waktu terkabulnya doa. Maka doa pun dikabulkan, itu kemudian kembalilah dampak doa tersebut pada Kalian berdua sendiri. Boleh jadi anak itu sakit gara-garanya doa orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang repot sendiri. Dia muter-muter bihim bawa anaknya indal atiba dari satu dokter ke dokter yang lain. Akhirnya boleh jadi katyamutul walad anak itu mati atau tertimpa musibah bihadisin berupa kecelakaan lalu lintas ya, itu doa gara-gara doa gara-gara doa alaihi doa jelek kepada anak. Maka Anda berdualah yang memetik buah dari doa tersebut ya, dan itu terpetik dalam keadaan pahit dan e, penyesalan ya, Uh, fadlan lebih-lebih lagi doa jelek anda berdua kepada anak-anak adalah menyelisihi petunjuk Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Ya, jangan kemudian mencaci maki diri sendiri dan mengutuk diri sendiri mendoakan e, doa jelek untuk diri sendiri. Jangan doakan jelek anak kalian, jangan doakan jelek harta kalian. Ya, supaya latwa, uh, eh, dikhawatirkan kalian bertepatan dari Allah satu waktu di mana di waktu tersebut ya, Allah itu diminta maka akan jika diminta akan ada pemberian lalu Allah kabulkan doa kalian diatkan oleh muslim oleh karena itu wahai ayah dan ibu wahai ayah dan bunda janganlah kalian berdua sering teriak-teriak ya. Eh, sering teriak-teriak karena anak kemudian diperintah tidak langsung berangkat ya suruh mandi nggak mandi-mandi nah, eh, suruh masuk ke rumah ndak pulang-pulang nah, maka ya, kebiasaan dari banyak ibu kecuali yang sabarnya masa Allah ya, itu teriak-teriak uh, isinya ya dan kalau teriak-teriak maka nanti bisa berujung pada mencela dan caci maki. filbe dalam rumah. Kenapa? Karena ini nanti jadi bahan pelajaran bagi anak untuk cara ya, untuk teriak-teriak dan untuk dapat kosakata caci maki. Faltak itu ala abna maka anak-anak akan memunguti dari kalian berdua dalika adab Ya, dan cara seperti itu maka anak kemudian maka ini pelajaran secara tidak langsung maka ini pelajaran secara tidak langsung kepada anak oh kayak gitu toh kalau marah itu berarti teriak mau terus ngomong gini dan gitu pada pelajaran jam ini boleh jadi tanpa diajari orang tua anak itu sudah dapat pelajaran semacam dari teman-temannya nah, apalagi kalau kemudian e, ditambah di rumah juga dapat pelajaran yang sama nah, maka akan semakin mantap untuk nah, e, untuk hobi teriak-teriak kemudian satu hal yang patut dihindari nasihat dan wasiat penting latu hadisani tanakutan jangan kalian berbicara yang eh, bertentangan Jangan memperlihatkan pertentangan. Amamal atfal di depan anak-anak. Walatadaruban demikian juga bertabrakan pendapat di depan anak-anak. Contohnya, kotak ti al umu tak muru al walad bi amrin. Misalnya ibu eh, memerintahkan anak untuk satu perkara. Ibunya nyuruh anaknya untuk mandi. Wayamur al-abu bi bapaknya malah nyuruh untuk main. Nah, maka kemudian bapaknya nyuruh yang berbeda. Fayaqaw al-walad, ya, maka anak pun ya, jatuh dalam kebingungan dan ya, kekacauan. Oleh karena itu wahida amrokuma. Satukan, seragamkan ya, ya, keadaan kalian berdua. Ya, maka diskusikan ya, di bab-bab apa ini jadikan satu pintu. Dari bab-bab apa ini pintunya adalah ibu. Ya, di masalah-masalah apa pintunya adalah bapak. Ya, nah, kalau bapak ini tanya eh, maka akan jawab tanyakan ke ibu. Nah, ya, di masalah-masalah tertentu kemudian ibu pun mengatakan ya, ya, gimana putusan bapak. Ya sehingga anak tidak bingung. Maka satukanlah ya, perkara kalian ala kitab kuma di atas ya, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakatlah kalian wa itu demikian juga sepakatlah kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk anak dalam sisi agamanya ataupun dunianya. Hmm. Dan kesepakatan ini harus e, jadi dirembuk berdua terlebih dahulu. Sampai ke anak itu matang. Jangan diskusinya pas di depan anak. Nah, ini sebaiknya begini ataukah begitu. Nah. Kemudian al-adab ma'al kabir ada bersama orang yang lebih tua atau kepada orang sepuh. Yang bari ayu alima arajulu auladahu. Maka sepatutnya bapak mengajari anak-anaknya untuk punya adab dan etika ma'al gibar bersama orang yang sudah sepuh. Dan daklah wayu arifahum memberitahukan pada anak-anaknya tentang hak orang yang sudah tua. Ini, baik itu ini, saudara dari anak-anaknya yang lebih tua, ini, maksudnya kakak, ini, mbak ataupun orang lain min kibar sini yaitu orang yang lebih tua karena falil kabiri hakun uh, usia yang lebih lanjut itu punya hak istimewa sebagaimana anak muda itu punya hak untuk disikapi dengan sikap lembut dan kasih sayang maka demikian juga orang yang sepuh punya hak untuk yuwakor dihormati dan dimuliakan Wahaya berikut ini sejumlah dalil yang tahu mendorong untuk menghormati orang yang lebih tua wa taukir dan menghormatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukanlah bagian dari kami malam ya'rif haqqo kabirina." Orang yang tidak mengetahui hak eh, orang yang sepuh di antara kami. Tidak mengetahui di sini tentunya tidak beramal. Bukan semata-mata tidak tahu, namun tidak beramal. E, tidak pula yarham sayang dengan anak-anak muda atau yang masih berusia muda di antara kami. Ya, di sini di catatan dikatakan sahih bimajmu' turukih. Artinya sahih li di diat kelima Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Arani, aku melihat diriku, artinya aku mimpi. Aku bersiwak dengan satu siwak, lalu datanglah dua orang. Yang satu lebih tua daripada yang lain. Maka aku serahkan kayu siwak kepada yang lebih muda di antara keduanya. Maka disampaikan kepadaku, kabir, dahulukan yang lebih sepuh. Akhirnya aku serahkan kayu siwak tersebut kepada yang lebih tua minhuma dari keduanya. Catatkan kaki diatkan oleh Bukhari mu'alakan ya tanpa sanat. Al Hafid mengatakan riwayat mausul itu diriatkan yang lengkap sanatnya diriatkan oleh Abu Uwana dalam sahihnya dari Muhammad bin Ishaq as dan yang lain. Dan di sini juga diriatkan oleh Muslim. Walama ja'a dan tatkala datang ya, Huwayisah dan Muhayisah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hadis yang cukup panjang tentang masalah kasus Kosamah tentang di bab pembunuhan. Wadahaba Muhayisa maka mulailah Muhayisa ngomong. Padahal Muhayisa ini lebih muda daripada Huayisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kabir kabir. Biarkan yang ngomong yang lebih tua. Biarkan yang ngomong yang lebih tua terlebih dahulu. Yuridu asina. Kabir di sini bukan kabirul batin atau kabirul jismi. Ya bukan besar perutnya, bukan besar badannya, namun besar, namun kabirus sinni. Ini yuridu asinna. Yang dimaksud besar di sini besar usia. Fatakala mahuwa yisa, maka berdasarkan arahan dari Nabi, maka yang bicara pertama kali adalah yang lebih tua, yaitu huwa yisa, thumma takallama muhayyisa. Barulah kemudian yang lebih muda, yang anak muda yang ngomong. Demikian juga di antara adab adalah anda adalah anak muda layak takodam, tidak mendahului bil hadis dalam masalah obrolan dan perkataan sebelum yang tua ngomong. Ya, biarkan yang pertama kali ya, kita hormati komentar dan respon orang-orang yang lebih tua. Baru anak muda jika punya ide tambahan yang belum tersampaikan oleh orang tua barulah barulah ngomong. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu yang telah beberapa kali kita baca hadis ini di buku ini, aku di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fa'utia bijimarin Maka didatangkanlah ke hadapan Nabi Jimar Jimar ini Jantung eh, Semisal jantungnya Dalam ini jantung pohon kurma Nih, kalau di tempat kita kelapa itu ada jantungnya yang enak dimakan. Apa Pak namanya Pak? Hah? Iya. Pondoh ya. Iya. Ya sejenis itu. Kalau di tempat kita ada kelapa itu di batangnya itu ada jantungnya, empuk, enak dimakan. Ya. Kalau ya, kecuali mungkin anak muda sekarang belum pernah makan. <laughs> Nah, kalau ini ya, saya pas kecil sering tuh uh, eh, dapat itu enak itu rame-rame kalau ada orang nebang pohon ya pak ya. Nah, ini. Nah, maka ada bagiannya itu bagian di pucuk ya pak ya. ya di pucuk itu ada jimarnya, ada jantungnya yang itu empuk uh, enak. Ya fautia bijimarin maka Nabi Shallallahu Alaihi dan pohon kelapa juga sama ada jantungnya yang enak dimakan. Dan itu ya, sering dimakan oleh Nabi. <clears throat> Eh, Fa'utiyab bijimarin maka didatangkanlah jimar yang ini tentu maksudnya untuk dimakan oleh Nabi dan para sahabat yang ada di tempat itu. Fakal lo karena habis e, karena lihat ini jimar jantungnya e, kurma maka Nabi kemudian melontarkan pertanyaan dan teka-teki. Pastinya di antara pohon ada satu pohon yang pohon tersebut adalah permisalan seorang muslim. Fa'aratu kata Ibnu Umar maka aku ingin mengatakan itu adalah pohon kurma. Fa'idha ternyata aku adalah yang paling muda di antara orang-orang yang ada. Akhirnya aku pun memilih untuk diam. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban karena eh, sahabat-sahabat yang sepuh tidak ada yang bisa jawab dengan tepat, maka Nabi kemudian jawab dengan mengatakan hian nakhlah. Itu adalah pohon kurma. Di catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam riat yang dalam riat Muslim salah satu riat Muslim wa ulqiya fi nafsi dan terbetik dalam diriku au ru'i diriku atau hatiku annahan nakhlah kalau itu adalah pohon kurma Fajal tu mulailah aku uridu aku ingin an aku lah untuk menyampaikannya. Faida ternyata orang-orang yang adalah adalah asnanul kaum orang-orang sepuh-sepuh orang-orang orang yang berusia. Faahabu maka aku pun takut aku pun takut an atakal lama untuk berbicara. asnanul kaum yakni kaburo asna asnanuhum ya, sudah kemudian lanjut umur-umur atau usia-usia mereka. Kemudian kembali ke atas dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundab radhiallahu anhu uh, Samurah mengatakan lakot kuntu sungguh aku di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hulaman adalah anak laki-laki ya, yang belia. Fakuntu afadu maka aku pun menghafal ini dan itu fama yamnu'i minal qaul dan tidak ada yang menghalangi aku untuk ngomong illa anna hunaka rijalan kecuali gara-gara karena di sana ada sejumlah orang-orang yang lebih berumur daripada diriku. Lihat adabnya, adab yang dikenal oleh eh, anak-anak uh, kecil di masa Nabi. Nih, lihat adab yang dikenal dan telah tepat tri pada anak-anak kecil di masa Nabi. Bahasanya ya, ketika ada orang-orang yang lebih sepuh, maka anak muda cukup menjadi pendengar yang baik. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda dalam mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Fali eh, hadil hadis karena hadis-hadis ini dan yang lainnya maka layak bagi seorang bapak untuk mengajari anak-anak yang kecil menghormati orang yang lebih sepuh. Minhum baik orang yang lebih sepuh itu adalah minhum bagian dari keluarganya atau min ghairihim atau non keluarga. khasatan dan terutama jika ber, uh, uh, tafawat berbeda umur mereka dengan bentuk yang sangat kentara, sangat besar. Kecuali lebih lebih-lebih lagi jika perbedaan usianya itu sangat kontras. Fakullah maka setiap kali usia itu ber, eh, terdapat perbedaan usia itu lebih besar, maka itu mengharuskan ihtiraman penghormatan. Watabjilan dan penghormatan aksar lebih banyak. Wal yakum dan daklah yang muda itu melakukan khidmat yang memberikan melayani yang lebih tua. Wakhasatan dan terutama saat ada wujud farikin kabirin, perbedaan yang besar dalam usia. wa ingda istita'ati sahir dan mampunya yang muda untuk melaksanakan khidmat untuk yang sepuh. Ya, maka eh, bukan hanya maka di antara bentuk eh, menghormati yang lebih tua adalah memberikan khidmat melayani yang lebih sepuh. Wahada adapun ini ada adab yang telah berjalan di atasnya salafun salaf pendahulu kita yang saleh rahimahullahu. Ya. Nah, buktinya fafi sahih Muslim dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ah, Anas mengatakan ini laqaimun ala hayyi maka sungguh aku e, mengurusi satu kampung ala mati paman-pamanku askihim min dhahi e, eh, fadikhin lahum akulah memberikan minum artinya aku yang melayani memberikan minum min fadikhin dari fadikh catatan kaki fadih yang dimaksud dengan fadih adalah rutab yang telah dibuka kemudian diambil bijinya summa wudi'a alaihi ma ya, kemudian diletakkan padanya air kemudian dibiarkan sehingga sampai pagi muskiron sudah memabukkan wahada karena dan ini sebelum diturunkannya pengharaman khamar dan di antara ulama ada yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan fadih adalah airla alma ma'arutab dibuatlah mendidih air bersama rotab yang telah diambil bijinya. Maka rotab dimasukkan ke air yang mendidih dalam keadaan bijinya telah diambil. Wa'an asarum sinan dan akulah yang paling muda usianya di antara mereka. Maka Anas ini yang menuangkan minum untuk paman-pamannya. Yang tentu lebih tua daripada dirinya. Lalu datanglah seorang dan mengatakan bahasanya khamr telah diharamkan. Maka paman-pamanku mengatakan tuangkan wadah khamr. Wahai Anas. Maka aku pun menuangkan dan membuang ya, wadah-wadah e, menuangkan wadah khamr dan membuang isinya. Dan diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam terbakar dengan sanad yang saya dari Sya'bi. Sya'bi mengatakan ya, akhoda Ibnu Abbasin Ibnu Abbas memegangkan untuk Zaid bin Sabit berikap rikapnya ya, rikap itu tempat kaki di kuda ini, tentu kemudian orang nunggang kuda itu yang lengkap itu ya, ada tempat kaki ya, maka tempat kaki itu dipegangi oleh Ibnu Abbas ya. Eh, fakal maka Zaid mengatakan Tanaha menyingkir waila wai anak paman Rasulillah. Maka Ibn Abbas mengatakan tidak mau menyingkir dan mengatakan haka dan naf'alu bi ina wa kubara'ina. Demikianlah yang kami lakukan terhadap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tua di antara kami. Kami yang muda menghormatinya. Di antara menghormatinya adalah seperti ini. Kalau bahasa sekarang ya membukakan pintu mobilnya ini, kali ini Ibnu Abbas ya memegangi uh, tempat kakinya atau semacam itu. Kemudian dilihatkan oleh Bukhari dari Anas radhiallahu anhu, Anas mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al khala masuk ke khala tempat atau toilet buang air dan aku Anas dan seorang anak muda atau seorang ya anak-anak membawakan idawah satu wadah berupa air wa anazah dan bawa tongkat yang ujungnya besi ya, yang nanti akan dipakai oleh Nabi untuk sutroh dalam sholat kami bawakan wadah air yastanji bilma supaya Nabi bisa istinja dengan air ya, maka yang melakukan pelayanan berikan pelayanan ya anak, anak muda hulam dan anas Wasama dan di sana masih ada banyak dalil yang lain yang demikian banyak dalam bab ini. Maka perhatikanlah adab ini dan wal muafak dan orang yang mendapatkan taufik yang mudah untuk punya adab semacam ini adalah orang yang Allah berikan padanya eh, taufik. Ya, demikian yang kita baca sembatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala